Ikhtisar al-hadis Peringkasan hadis Peringkasan hadis terjadi ketika perawi atau orang yang menukil hadis membuang sebagian lafat hadis tersebut. Hukumnya, tidak diperkenankan meringkas hadis kecuali memenuhi lima syarat berikut. satu, Tidak menghilangkan makna hadis, seperti membuang pengecualian. Maksud, kondisi atau syarat yang tercantum dalam hadis dan sejenisnya. Contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "La tabi'ud tahaba bidzahabi ila mithlan bimithlin." Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan yang semisalnya. La tabi'ud thamara hatta yabdua salahuhu. Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga layak dikonsumsi. La yaqdiyanna hakamun bainathnaini wa huwa ghadbanu. Jangan sekali-kali seorang hakim memutuskan perkara antara dua orang ketika dia dalam keadaan marah. Naam idahia ro'atil ma'a. Benar jika dia melihat air mani. Perkataan ini beliau ucapkan sebagai jawaban kepada Ummu Sulaim ketika dia bertanya kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam, "Apakah seorang wanita juga harus mandi jika bermimpi?" La yakul ahadukum Allahumma khfirli in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan, "Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki." Al-Hajjum al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaun illal jannatu. Balasan bagi haji yang mabrur adalah surga. Hadis-hadis tersebut tidak boleh diringkas dengan cara membuang kalimat illa mislan bimislin atau hatta yabdua solahuhu wa huwa ghadbanu atau membuang idahia ro'atil ma insyita dan al-mabrur karena pembuangan kalimat-kalimat tersebut dapat merusak arti hadis. Yang kedua, tidak membuang tujuan pengucapan hadis tersebut. Contohnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi autishna afana tawadda'u bima il bahri faqala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu Sesungguhnya kami akan mengarungi lautan, sedang kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu dengannya, kami akan kehausan maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laut itu airnya suci dan mensucikan dan bangkainya halal. Tidak boleh melakukan peringkasan hadis dengan membuang kalimat buat tahuru uhu, karena lafaz tersebut merupakan tujuan dan maksud dari penyampaian hadis di atas. Yang ketiga, hadis yang hendak diringkas tersebut tidak menyebutkan tata cara ibadah, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Contohnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum fis salati falyaqul attahiyatu lillahi was salawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin." Jika salah seorang di antara kalian duduk tahiyat dalam sholat, hendaknya ia mengucapkan segala penghormatan, sholawat, dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada engkau, wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berat diibadai kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Tidak boleh meringkas hadis di atas dengan menghilangkan salah satu bentuk tata cara ibadah yang telah disyariatkan dalam hadis ini, kecuali disertai pemberitahuan bahwa terdapat bagian yang tidak disebutkan. Yang keempat, orang yang meringkas hadis hendaknya orang yang mengetahui kandungan, kandungan yang terdapat dalam lafat-lafat hadis, serta mengetahui lafat mana saja yang apabila dibuang dapat merusak makna dan jika dibuang tidak merusak makna. Hal ini sangat penting untuk diperhatikan agar ia tidak membuang lafaz hadis yang dapat merusak makna tanpa ia sadari. Yang kelima, peringkasan hadis tersebut tidak menjadikan perawi menjadi sasaran tuduhan yaitu perawi tersebut dianggap memiliki hafalan yang buruk ketika meringkas hadis atau dianggap menambahkan hadis jika dia menyebutkannya secara sempurna. Hal ini dikarenakan peringkasan dalam kondisi demikian akan menimbulkan keraguan dalam menerima hadis, sehingga hadis tersebut akan dinilai sebagai hadis yang do'if. Penerapan syarat kelima ini berlaku pada berbagai kitab hadis selain kitab-kitab hadis yang telah dikodifikasikan dan telah populer. Karena Apabila hadis yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut diringkas, masih memungkinkan untuk merujuk berbagai kitab tersebut, sehingga hilanglah keraguan yang ada. Jika lima syarat di atas telah terpenuhi, maka boleh melakukan peringkasan hadis. Terlebih lagi memotong lafat hadis dalam rangka berdalil dengan potongan hadis tersebut pada kondisi yang sesuai. Hal ini banyak dilakukan oleh para ahli hadis, muhadisin, dan ahli fikih fukoha. Namun, yang lebih utama untuk dilakukan adalah mengisyaratkan adanya peringkasan hadis ketika meringkas hadis dengan mengatakan illa akhiril hadis sampai akhir hadis atau dia menyebutkan al hadis atau ucapan yang sejenis.